mempelajarinya, memahaminya dengan benar, dengan baik sehingga bisa mendapatkan faedah tentang ilmu bahasa Arab dengan benar dengan baik pula. Mungkin tidak banyak yang disampaikan di pembukaan, mungkin langsung saja kita mulai dari kitab ini. Syarhul Al-Jirumiyah penjelasan atau syarah dari Al-Ajirumiyah لفضيلة الشيخ العلامة محمد محمد بن صالح العثيمين yang dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahumullah taala. Langsung saja ke halaman yang kelima sebelum pembahasan pada Muqaddimah Al-Jurmiyah ada sedikit apa, pengantar dari penerbit supaya kita tahu uh, secara ringkas tentang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah. Nahmaduhu kita memujinya, kita memujanya. Wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepadanya, kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun kepadanya, kepada Allah. Wa billahi, dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina dari kejelekan-kejelekan diri-diri kita wa sayyiati a'malina dan keburukan-keburukan amalan-amalan kita man yahdihi man yahdihillahu barang siapa yang Allah tunjuki ia fala mudilla lahu maka tidak ada yang menyesatkan dia wa man yudlil dan barang siapa yang dia sesatkan fala hadiyala fala hadiya lahu maka tidak ada yang memberikan petunjuk baginya wa ashhadu alla ilaha illallahu dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah tidak ada yang disembah yang diibadai secara hak illallahu kecuali hanya Allah wahdahu satu-satunya ia la syarika tidak ada sekutu baginya wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya wa rasuluhu dan rasulnya sallallahu alaihi Semoga Allah memberikan salawat kepadanya wa ala alihi dan kepada keluarganya wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya wa man tabi'ahum bi ihsanin dan kepada orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan ihsan dengan baik ila yaumiddin sampai hari akhir wa sallama tasliman katsira dan semoga Allah memberikan salam dengan salam dengan ucapan salam atau dengan salam yang banyak. Amma ba'd, amma ba'du, adapun sesudah itu. Fa inna min taufiqillahi ta'ala. Maka sungguh di antara taufik Allah Ta'ala, di antara petunjuk hidayah taufik Allah Ta'ala, walahul hamdu wa syukru, dan milik Allah, alhamdu, puja dan puji, wa syukru dan syukur, ayyassara li fadilati syekhina bahwasanya Allah memudahkan Allah telah memudahkan bagi fadilati syekhina syekh kita yang mulia Muhammad ibn al Utsaimin yakni Muhammad ibn Saleh al Utsaimin rahimahullahu taala semoga Allah merahmati beliau semoga Allah taala Allah yang maha tinggi merahmati beliau memudahkan apa ayat syara syarha matni al-ajurumiyati yakni menjelaskan mensyarah matan al-ajurumiyah li Abi Abdillahi mat matan al-ajurumiyah ini karya siapa li Abi Abdillahi karya dari Abu Abdullah Muhammad ibni Muhammad ibni Dawud as-Sanhaji yakni Muhammad ibnu Muhammad ibnu Dawud as Haji. Muhammad putra dari Muhammad putra dari Dawud as Haji. Al-Ma'rufi bi Ibni Al-Jurruma yang dikenal dengan sebutan dengan kunyah Ibnu Al-Jurrum. Jadi kunyah beliau yang masyhur adalah Ibnu Al-Jurrum. Nama beliau tadi Muhammad ibnu Muhammad ibnu Dawud As-Sanhaji. dijelaskan catatan kaki di bawah tentang aksan Haji ya, catatan kaki di bawah ya. Ason Haji yu nisbatun ila ihdal qabaili fil maghribi aksan Haji ini satu penisbahan penyandaran pada salah satu kabilah di Al-Maghrib di Maroko Al-Maghrib ini kalau sekarang disebut Maroko ya, negeri yang paling barat di benua Amerika Afrika kana imaman fin nahwi wa ghairihi. Beliau Aslan haji atau Ibnu Ajurum tersebut adalah imam dalam ilmu nahwu dan yang selainnya. Wulida bifasin. Wulida bifasa. Beliau lahir di daerah yang namanya Fas. Ama pada tahun arba'in wa sab'ina wa Atin pada tahun 4 70 dan 600 pada tahun keempat ke 70 keempat dan 70 dan 600 atau 674 lil hijrati hijriah wa tuwfiya biha dan beliau wafat di sana di Fas itu juga ama pada tahun salatin salatatin wa ashrina wa sab'aini atin lil hijrati pada tahun 723 Hijriah. Unzur, perhatikan Kuhyatul Wa'ati. Ini satu judul kitab ya, Kuhyatul Wa'at Al-Juz'ul Awal, jilid yang pertama. Sofah halaman Salmin eh, wa Salatin wa ish, wa Mi'akain ya, halaman 238 kemudian wa syadaratud syadara dahabi dan kitab syadaratul dahab ini judul satu kitab al juz isadis juz yang keenam safah halaman Sanin eh, wa Sitin halaman 62 rujukan untuk mengetahui tentang e, biografi dari Aslan Haji tersebut dari kitab Buhyatul Mu'ad dan syadaratuz zahab. Kembali ke atas tadi kelanjutannya al mutawaffa ama salatatin wa ishrina wa sab'ini'atin bil hijrati yang wafat pada tahun 723 Hijriah. Taghammadahullahu semoga Allah melimpahkannya melimpahkan kepadanya biwasi'i rahmatihi dengan luasnya rahmatnya waridwanihi dan keribaannya wa asanahu fasiha jannatihi dan Allah menempatkannya ya, di pada keluasan jannahnya pada luasnya jannahnya waqad ja'at syuruhatun waqad ja'at syuruhatu syaykhina dan sungguh telah datang telah ada syarah-syarah, penjelasan-penjelasan dari syekh kami, syekh kita, yakni syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Al-muta'addidatu yang bermacam-macam, yang banyak, yang berbilang. Ya. Lihadihil matni untuk matan ini. Jadi ada di sana banyak sekali syarah dari Syekh Al-Utsaimin terhadap matan al-Jumiyah ini. Dinnad durusil ilmiyati ya, pada pelajaran-pelajaran ilmiah, ya, dirasah atau pembelajaran-pembelajaran atau pelajaran-pelajaran ilmiah, allati kana ya'qiduha fil jam'il kabiri yang dulu beliau laksanakan di Masjid Jami Al-Kabir di Madinah di Unaizata di kota Unaiza pelajaran-pelajaran ilmiah ya, dalam hal ini terkait dengan ini hak ajurnya yang beliau laksanakan di Masjid Jami Al-Kabir di kota Unanja. Kelanjutannya kita lanjutkan. Illa annahu lam yusajjil minha sautiyan. Hanya saja beliau tidak merekam secara suara, eh, tidak merekam suara dari pelajaran-pelajaran tadi tentang syarah al-jurumiyah ini. Padahal sudah dilakukan banyak sekali berulang kali. Illa asyarah al-na'huda ama sab'atin wa atin. ah, afwan ama sab'atin wa arba wa atin wa alfin lil hijrati kecuali penjelasan yang dilakukan pada tahun 147 Hijriah wa syarah al-akhara al-ma'khuda ama أحد عشر و arba'iniatin wa alfin lil hijrati dan penjelasan syarah yang ah, yang lain akhir yang lain yang dilakukan yang dilaksanakan pada tahun 1411 Hijriah. Jadi dari sekian banyak syarah tentang uh, terkait dengan al ini yang beliau lakukan hanya dua kali dua masa yang dilakukan perekaman dengan suara ya direkam dengan kaset ya waktu itu yakni pada tahun 1407 dan pada tahun 1411 adapun yang lainnya tidak terekam wa in fadan lil qawaid wat tawjihati alladhi qarraraha rahimahullahu taala dan untuk melaksanakan eh, kaidah-kaidah, uh, aturan-aturan dan taujihat e, bimbingan arahan Allah diqarraraha yang telah beliau tetapkan rahimahullah taala beliau di sini itu Asy-Syaikh Al-Utsaimin li ikhraji muallifatihi wa durusihi al-'ilmiyati untuk mengeluarkan karya-karya beliau li ikhraji muallafat muallafah apa muallafatihi wa durusihi mengeluarkan karya-karya beliau dan pelajaran-pelajaran ilmiah beliau Tu'idda asyarhan, maka disediakan kedua syarah tersebut ya. tadi yang tahun 1407 dan tahun 1411 Hijriah bi'aunillahi wa taufiqihi dengan pertolongan Allah dan taufiqnya, dengan hidayahnya littiba'ati wan nasri untuk mencetak wan nasri dan menyebarluaskan waqad waqadih tujira dan sungguh telah dipilih ayur maza di di harfi sadi untuk dirumuskan di apa dilambangkan dengan huruf sad li kalamil musannifi untuk ucapan musannif untuk kalam dari musannif yaitu Ibnu Al-Jurum atau Haji atau makan dari Al-Ajrumiyah itu nanti disimbulkan dilambangkan dengan huruf sad wa harfi asini dan harfi sini dan huruf sin li kalam syarihi untuk kalam ucapan penjelasan dari asyarih dari pensyarah yakni asyaih al-usaimin rahimahumallahu ta'ala semoga Allah merahmati keduanya wa itmaman lil faidati dan untuk menyempurnakan faedah yang ada wa rahbatan fi khidmatil qari'il karimi dan karena cinta untuk ya, suka mencintai untuk melayani al-qari' karim pembaca yang mulia faqad ulhika uh, faqad ulhiqa fi nihayatil kitabi maka sungguh di, telah dilampirkan disertakan pada akhir kitab ini mahfutatun fi qawaidil imla'i ya, catatan tentang kaidah-kaidah imla kaidah-kaidah Eh, penulisan. Kata bahwa Fadilah syekhina yang ditulis oleh fadilah syekh kita yakni Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ama pada tahun yang beliau tulis pada tahun sittatin wa samanina wa salasimiatin wa alfin lil hijrati pada tahun 1386 Hijriah. Wa amal mulhaqul akharu adapun lampiran yang lain fahuwa matnul al-jurumiyati mufradan maka itu adalah matan al-jurumiyah mufradan ya, matan itu sendiri ya, jadi tanpa ada syarat hanya matan al-jurumiyahnya saja itu nanti juga disertakan di akhir kitab ini jadi ada dua lampiran lampiran yang pertama tadi tentang qawaidul illah kemudian lampiran yang kedua ini tentang e, yaitu matan dari akhirnya itu sendiri. Hmm. Jadi kalau matan akhirnya itu ringkas dan sedikit. Hmm. Nas'alullah Ta'ala Kita minta pada Allah Ta'ala Ayyaj'ala hadal amala Untuk supaya dia Allah menjadikan amal ini Khalisan liwajihil karimi Ikhlas, murni Untuk wajahnya yang karim, yang mulia Wa ayyan fa'bihi dan supaya dia memberikan manfaat dengannya wa ayyujziya fadilata syekhina khairal jazai dan dia memberikan balasan kepada syekh kita yang mulia sebaik-baik balasan wa yudha'ifu lahu al-masubata wal ajra dan melipat gandakan bagi beliau dan dia melipat gandakan dan semoga dia melipat gandakan bagi beliau al-masubata pahala wal ajra dan balasan ganjaran wa ya'li darajatahu fil mahdiyina dan meninggikan derajatnya di kalangan orang-orang yang mendapatkan petunjuk innahu sami'un qaribun sesungguhnya dia Allah maha mendengar maha dekat wa sallallahu dan semoga Allah memberikan salawat wa sallama dan memberikan salam wa baraka dan memberkahi ala abdihi pada hambanya wa rasulihi dan rasulnya hambanya sekaligus rasulnya khatamin nabiyina penutup para nabi wa imani muttaqina dan pemimpin orang-orang yang bertakwa wa sayyidil awwalina wal akhirina dan sayyid pemimpin tuan dari orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akhir nabiyina nabi kita Muhammadin yaitu Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya wa ashabihi kepada sahabat-sahabatnya tabi'ina lahum bi ihsanin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ila yaumiddin sampai hari akhir pengantar ditulis ya al-lajnatul ilmiyatu lajnah ilmiyah fi muassasati syekhi Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin al-Khairiyyati Baik. <clears throat> Sedikit sebentar untuk menggambar tentang kitab ini. Jelas saya ulangkan. Jelas ya? ya mungkin pada pertemuan ke depan kalau memang perlu di tengah ya nanti di tengah ya. Kita mulai berikutnya al-kalamu wa aqsamuhu al-kalam dan macam-macamnya jenis-jenisnya al-kalamu wa aqsamuhu Asfab Asfab Berarti ini apa ucapan salam dari Aswan Haji Musonif ya? Ibnu Hajirum Aswan Haji Atau makan dari Al-Ajirumi itu sendiri Al-Kalamu huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu bil wad'i al-kalam yakni lafaz al-lafzul lafaz al-murakkabu yang disusun al-mufidu yang memberikan faedah bil wad'i dengan uh, eh, wab nanti akan dijelaskan ya makna bil wad'i ini wa aqsamuhu dan macam-macamnya jenis-jenisnya salah satu ada tiga macam-macam dari al-kalam jenis-jenis al-kalam ada tiga ismun ism wa fi'lun fi'l wa harfun ja'a li maknan dan harf yang datang untuk sebuah makna jadi ada tiga jenis kalam ism fi'l dan harf dibuat badan tiga ya ismun kemudian fi'al kemudian har ja'an lima ada tiga jenis alat kalam Insya Allah nanti masing-masingnya akan dijelaskan satu persatu dan juga akan disyarah. Falismu ya'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi islam itu diketahui dikenali ya'rafu ketahui dikenali bil khafdi dengan khafat wa tanwini dengan tanwin dikenali dengan tanwin wa dukulil alifi wal lami dikenali dengan masuknya alif lam wa hurufil qafzi dan masuknya huruf-huruf khafat. Jadi ini adalah tanda-tanda atau cara-cara untuk mengetahui, mengenali suatu isim dengan khafat, kemudian dengan adanya tanwin, dengan masuknya alif dan dengan masuknya huruf jar pada kalam pada kata tersebut khofot itu kalau istilah dengan apa al-jar hurufil khof berarti hurufil jar tidak ada perbedaan istilah untuk jari sebagian ahli nahwu menyebut itu al-jar sebagian ahli nahwu yang lain menyebut itu al-khofot Nah, huruf-huruf jar, tadi kelanjutannya ya, wa huruful atau huruf-huruf khafat wahia yakni jadi huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar itu adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u huruf ba ya. karena itu hanya satu huruf ya maka disebut dengan nama hurufnya ba wal kafu kaf ini juga satu huruf maka disebut dengan nama hurufnya kaf wal lamu dan lam ya. jadi dalam bahasa Arab kalau ada satu kata seperti ini hanya tersusun dari satu huruf maka untuk menyebutnya dengan nama hurufnya ba kaf lam tapi kalau dua huruf maka disebutkan dengan lafadznya min an si dua huruf ya disebutkan dengan lafadznya. Tapi kalau satu huruf disebutkan dengan menyebut nama hurufnya. Ba, kaf, lam. Jadi bukan bi, bukan k, bukan li, bukan seperti itu. Dua huruf qasami dan termasuk huruf-huruf kofa tersebut sesudahnya yaitu huruf-huruf kosan huruf-huruf yang digunakan untuk kosan untuk bersumpah wahia huruf-huruf kosan tersebut yakni al huruf wawu wal ba'u wa ba Watsa'u dan ta. Ini juga satu huruf ya. Wawu dan ta. Ta. Ini huruf-huruf pesan. Ada tiga. Wallahi misalnya demi Allah billahi demi Allah Allahi sama ya demi Allah bisa bersumpah dengan wawu wallahi atau dengan sa billahi atau dengan sa tallahi ini ucapan dari Ibnu Al-Jurum maka ini makan dari Al-Jurumiyah sendiri kemudian dijelaskan oleh Al-Syaikh Al-Syarif Qala Al-Syarif uh, eh, sebelumnya tamhidun tamhid itu makna dengan muqaddimatun muqaddimah pem, apa, pembukaan pendahuluan tamhid Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin dan segala puja dan puji milik Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu salawat dan salam ala nabiyyina Muhammadin. Semoga terlimpah kepada nabi kita Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarganya wa ashabihi ajma'in dan sahabat-sahabatnya semuanya. Amma ba'du. Adapun sesudah itu fa inna ilman nahwi ilmun syarifun. Sungguh ilmu nahwu ilmun syarifun adalah ilmu yang mulia. Ya, ilmun syarifun ilmu yang mulia. Ilmu wasilatin, ilmu wasilah ilmu perantara atau ilmu alat. Yatawassalu biha ila syai'aini muhimmaini yang digunakan untuk eh, menjadikan wasilah pada dua hal yang penting. Jadi ilmu alat ini digunakan untuk mengantarkan pada dua hal yang penting. Asyai'ul awalu hal yang pertama fahmu kitabillahi memahami kitabullah memahami kitab Allah memahami Al-Qur'an wa sunnati rasulih dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam fa inna Fahma huma maka sungguh memahami keduanya memahami kitabullah dan memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaqqafu ala ma'rifatin nahwi itu tergantung pada mengenali ilmu nahwu untuk memahami kitabullah dan untuk memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tergantung pada memahami mengenali ilmu nahwu Wasani, adapun hal yang kedua yang penting, iqamatul lisani ala lisanil arabiyyi. Iqamatul lisani, meluruskan lisan. Ya, meluruskan lisan, ucapan ala lisanil arabiyyi pada lisan Arab. Ya, lisan Arab. Karena ini bahasa bahasa Arab, ya mestinya harus mengikuti lisan Arab, menyesuaikan dengan lisan Arab. Maka ini salah satu pentingnya ilmu nahu untuk meluruskan lisan supaya sesuai dengan lisan Arab. Ya. Allah nazala bihi kalamullahi azza wa jalla yang dengannya dengan lisan Arab ini kalamullah azza wa jalla itu turun. Ya. Jadi Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab dengan lisan Arab. Ya. Lidzalika kana fahmun nahwi amran muhimman jiddan. Oleh karena itu, memahami ilmu nahwu amron muhimman fidjan adalah perkara yang sangat penting perkara yang penting sekali walakinna an-nahwa walakinna nahwa fi awalihi fa'bun wa fi akhiri sahlun hanya saja ilmu nahwu itu di awalnya sulit ya, fi awalihi fa'bun di awalnya sulit Wafi akhir hisah sahlun dan di akhirnya itu mudah. Ya. Jadi kalau belajar awal-awal merasa sulit ya wajar. Ya. Tapi kalau mau telaten terus menerus, insya Allah nanti lama-kelamaan akan mudah. Ya. Walakin nahwa fi hisah sa'bun wa akhir hisah sahlun. Ilmu nahwu itu awalnya sulit, tapi akhirnya akan mudah. Waqad mutila dan sungguh dicontohkan dipermisalkan di baitin min qasabin dengan sebuah rumah min qasabin dari yang terbuat dari qasab. Qasab itu tumbuhan yang beruas-ruas seperti apa rotan, bambu atau tebu yang memiliki ruas gitu ya. rumah bambu ya. rumah dari rotan atau rumah dari bambu ya. di baitin min qasabin seperti itu ya kira-kira wababuhu min hadidin sedangkan pintunya itu dari besi rumahnya dari bambu dari rotan tapi pintunya dari besi yakni maksudnya apa annahu sok dukhuli lakin eh, annahu sok dukhuli yakni bahwasanya itu akan sulit untuk masuk pintunya besi maksudnya ada kuncinya dan sebagainya sulit masuk lakin lakin tidak ada dakhalta akan tetapi jika kamu sudah masuk, sahula alaika kullu syai'in, maka akan mudah bagimu semuanya. Kullu syai' segala sesuatunya atau semuanya akan mudah bagimu. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تعلم مبادئه oleh karena ini oleh karena itu mesti seharusnya semestinya bagi setiap orang atau bagi seseorang dari insan hanya yahrifa ala ta'allumi mabadi'ihi untuk bersemangat mempelajari mabadihi dasar-dasarnya permulaan atau dasar-dasarnya hatta yahula alaihi al-baqi sampai mudah baginya al-baqi yang sisanya atau yang lainnya jadi dasar-dasar dari ini nahu itu mestinya benar-benar dipelajari, bersemangat untuk mempelajarinya, sehingga yang lainnya yang apa lebih uh, apa mendalam lebih secara rinci itu akan lebih mudah insya Allah. Wala ibrata biqauli man qala inna nahwa dan tidak ada ibrah, tidak ada ungkapan dari ucapan orang yang mengatakan bahwasannya nahwu itu sulit hatta yatakhayyala at-talibu ya sampai ya, seorang pelajar seorang penuntut ilmu itu mengang, e, berkhayal berangan annahu lan yatamakkana minhu bahwasanya dia tidak akan mungkin untuk memahami nahwu tersebut fa inna hadza laisa bi karena sungguh hal ini tidaklah benar walakin rakiz ala awalihi akan tetapi rakiz ala awalihi tetaplah di awalnya tetaplah kamu mempelajari dasar-dasarnya awal-awalnya yashul alaika akhiruhu akan mudah bagimu apa yang akhir nanti hmm. yang berikutnya insya Allah dilanjutkan pada sholat sebentar ini, mungkin kurang lebih 15 menit nanti pada sholat kita insya sholat والله أعلم سبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Jadi tadi kalimat terakhir ya walakin ala awalihi yaskul alaika akhiruhu jadi tetaplah kokohlah engkau di awalnya maka akan mudah bagimu di akhirnya nanti. Kalau ba'duhum sebagian mereka, sebagian dari orang-orang itu mengatakan dalam sebuah syair, An-nahwu sa'bun wa tawilun sullamuhu. Nahwu itu sulit dan panjang sullamuhu tangganya atau tinggi tangganya. Idar taqa fihi alladhi la yafhamuhu la yafhamu jika naik padanya orang yang tidak memahaminya ribahu ayyuribahu fayu'zimu dia ingin untuk mengikrabnya fayu'zimuhu maka malah dia tidak men, e, tidak menjadi jelas baginya ya. Sebagian orang mengatakan seperti itu, mengatakan nah itu sulit, kemudian tangganya tinggi dan seterusnya. Dan dikatakan oleh Syekh, "Wahada laisa disahihin dan ini tidaklah benar. Nahnu la nuwafiqu ala hadza. Kita tidak menyetujui atas ini. Kita tidak menyetujui, menyetujui hal ini. Bal naqulu insyaallah, akan tetapi kita mengatakan insyaallah an-nahwu sahlun. Nahwu itu mudah. Wa sullamuhu qasirun. Tangganya itu pendek. Wa darajuhu sahlatun. Dan uh, tingkatannya itu mudah. Tafhamuhu min awalihi. Engkau akan memahaminya dari awalnya. Sejak awalnya. Ini mukaddimah pendahuluan yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang pentingnya ilmu nahwu dan juga bahwasanya ilmu nahwu itu mudah insya insyaallah taala. Adapun kalau sulit itu hanya di permulaan di awal-awal mungkin kita kesulitan tapi insya allah setelah kita akan mendapatkan kemudahan ketika benar-benar bersungguh-sungguh dan tetap mempelajari dan tentunya selalu meminta pertolongan Allah untuk kita dimudahkan dalam mempelajari dan memahami ilmu nahu ini. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan di awal matan dari al ya Al-Kalamu huwa lahu murakkabu al-mufidu bil wad'i dan seterusnya. Sekarang penjelasan dari ucapan muallif tersebut. Ta'riful kalam penjelasan atau pengenalan al-kalam. Ta'rif pengenalan, definisi al-kalam, pengertian al-kalam. Bada al-muallifu rahimahullahu bil kalam bil kalam Al-muallif yakni Ibnu Ajurum As-Sunhaji rahimahullah memulai dengan al-kalam ya, memulai kitabnya dengan pembahasan tentang al-kalam di nahwa li iqamatil kalami karena nahwu itu untuk meluruskan al-kalam ya, nahwu dipelajari untuk meluruskan kalam ucapan ya. fala buddha an ma huwal kalam maka pasti tidak bisa tidak engkau itu harus memahami apakah itu al-kalam. Ya. Nah, ini yang dipelajari. Maka harus diketahui, harus dipahami apa maksud dari al-kalam. Apa makna dari al-kalam. Kala beliau Ibn Ajurum mengatakan Asad, ya, al musamnif yaitu Ibn Ajurum Al-kalamu huwa lafzul murakkabu al-mufidu bil wal'ai Al-kalam adalah lafad ya, al-murakkab yang disusun al-mufidu yang memberikan faedah bil wad'i dengan wabak. Ada penjelasan nanti insyaallah. Qala asy-syarih berkata asyarih syarih yakni asyarih Al-Utsaimin rahimahullah wa yuridu bil kalami huna al-kalamu fi istilah nahwiyina dan beliau inginkan dengan maksud al-kalam di sini yang beliau inginkan maksud dari al-kalam di sini adalah al-kalam fi istilahin nahwiyin al-kalam dalam istilah para ahli nahwu an-nahwiyin itu para ahli nahwu jadi yang disebutkan di sini tadi pengertian al-kalam menurut ahli nahwu pengertian al-kalam kaitannya, kaitannya dengan ilmu nahwu. Hmm. Walafdu, adapun maksud makna dari Allah, maknahu maknanya adalah huwa an bil lisani. al adalah an bil lisani, ucapan dengan lisan. Jadi yang dimaksud dengan al-lafdu, adalah ucapan dengan lisan. al-murakkabu yakni tarkiban isnadiyan yang dimaksud dengan al-murakkab yakni tarkiban isnadiyan tarkib itu susunan isnadiyan secara penyandaran ya. bihil faidatu yang itu akan menghasilkan faedah menghasilkan makna yang jelas bi khilafil murakkabi tarkiban idafiyan berbeda dengan murakkab dengan susunan yang idafi mudaf mudaf ilah gitu ya hada laisa bikalam Hada laisa bikalamin. Ini bukan kalam. La Buddha an yakuna tarkiban isnadiyan. Ya. Maka harus ya, murakkab tersebut, susunan tersebut adalah susunan yang isnadian, Susunan secara penyandaran. Ini. nanti insya Allah uh, eh, bisa dijelaskan dalam pen, uh, eh, pembahasan atau penjelasan yang berikutnya lebih dirinci. Al mufidu faidatan yang memberikan faedah. Al mufidu faidatan yang memberikan faedah dengan sebuah faedah. Maksudnya apa? Yahtu as-sukutu 'alaiha. Ya. Yakni e, bagusnya, baiknya ketika berhenti padanya. Jadi ketika mengucapkan suatu kalam kemudian berhenti, maka itu sudah baik, sudah bagus, sudah bisa memberikan faedah, sudah bisa dipahami. Ya. Tidak ngambang atau tidak gantung orangnya. seperti itu. Jadi sudah bagus, sudah baik, sudah bisa dipahami maknanya walau usyurita antakuna faidatu datan, walaupun disyaratkan bahwasanya faedah itu baru ya, hatta laukana faidatin maklumatin sampai seandainya uh, dia itu memberikan faedah dengan suatu faedah yang maklumah yang sudah diketahui fala baksa maka ini tidak mengapa Yusamma eh, kalaman tetap dinamakan dengan kalam. Hmm. Jadi susunan kalimat, lafaz yang tersusun tadi, ya. kemudian dia bisa memberikan satu faedah, entah itu faedah yang baru, artinya dari susunan tersebut memberikan satu faedah yang baru, ataukah faedah itu faedah sesuatu yang sudah diketahui, sudah maklum. Artinya tanpa itu diucapkan, tanpa itu dilafatkan, sebenarnya orang sudah tahu tentang sesuatu hal. Dan yang demikian tetap itu dianggap dengan kalam. Ya. Ini masih penjelasan secara singkat. Nah, yang berikutnya ini akan lebih dijelaskan lebih rinci insya Allah. Fakhoraja biqaulina al-lafzu al-kitabatu. Tadi di awal dijelaskan ya, al-lafdu maknahu huwa nutfu bil lisan. Lafaz, al-lafaz itu adalah ucapan dengan lisan. Ya, ucapan dengan lisan. Sehingga di sini dikatakan fakhraja biqaulina al-lafdu al-kitabagu. Maka keluar dari ucapan kita al-lafdu maksudnya apa? Yang tidak termasuk dari ucapan al-lafdu, yang tidak termasuk dari makna al-lafdu adalah al-kitabatu al menulis. Jadi kitabah atau menulis ini tidak tercakup dalam makna Allah bu. Kenapa? Ya. Fal kitabatu indan nahwiyina laisat kalaman maka kitabah menulis itu di kalangan ahli nahwu ini ya di kalangan ahli nahwu laisat kalaman itu bukan merupakan kalam tidak termasuk kalam di kalangan ahli nahu ya. ini ya bukan mutlak tapi ini untuk kalangan ahli nahu terkait dengan ilmu nahu jadi kitabah ini termasuk, tidak termasuk kalam wa kharaja bihi al isyaratu dan keluar darinya adalah isyarah yang tidak termasuk dari cakupan al-lafdu tadi, cakupan makna dari al-lafdu adalah al-isyarah. Sama seperti al-kitabah tadi. Al-isyarah mengisyaratkan isyarat. Ya. Itu juga tidak termasuk dari cakupan makna al-lafdu. Karena Allah jadi apa? Bin lisan dengan lisan. Al isyarah dengan apa? Dengan tangan kan? Isyarah mengisyaratkan sesuatu dengan dengan tangan tidak dengan lisan. Maka isyarah ini tidak termasuk dari makna Allah lafdu fal isyaratu laisat kalaman maka isyarah itu tidak termasuk kalam walau fuhimat walaupun difahami ya mengisyarkan sesuatu orang paham misalkan ya tapi itu tidak termasuk kalam kenapa karena tidak dengan lisan walihada oleh karena ini oleh karena itu Lau asyarta li insanin waqifin bil julusi seandainya engkau mengisyaratkan pada seseorang yang berdiri untuk duduk ada seorang berdiri kemudian kita mengisyaratkan dengan isyarat tidak dengan ucapan tapi dengan isyarat maksudnya apa duduk gitu ya tapi tidak mengucapkan tapi hanya dengan isyarat saja ya. masuminya kalaman ini tidak dinamakan dengan kalam ya Kenapa? Karena hanya isyarat, tidak dengan mengucapkan. Walaupun orang paham, yang diperintah, yang diisyaratkan paham. Dia tadi berdiri kemudian duduk karena diisyaratkan untuk duduk tadi. Tapi yang semacam ini tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak dengan lisan. Walau kulta, seandainya engkau mengatakan, ijlis, duduklah. Kulta, engkau mengatakan, berarti dengan lisan. Ijlis, duduklah. Soro kalaman maka itu menjadi kalam karena dengan lisan kalau dengan lisan maka dia menjadi kalam ini walau ro'aita syakhsan waqifan seandainya engkau melihat seseorang berdiri fa katabta fi waraqatin kemudian engkau menulis pada sebuah kertas tulis di sebuah kertas Ijiklis, tulisan ijiklis. maknanya apa duduklah tapi itu ditulis, tidak diucapkan, tulis dalam sebuah kertas. Fa'innahu la yusamma kalaman. Maka sungguh dia itu tidak dinamakan dengan kalam. Indan nahwiyina di kalangan ahli nahwu. Ya, ini ya yang perlu digarisbawahi. Indan nahwiyina di kalangan ahli nahwu. Dimana? Kenapa? Li'annahu laisa bilafzin. Karena dia itu bukan lafaz tidak diucapkan, tidak dengan lisan. Ya, walaupun maknanya paham, maknanya bisa dipahami, ya, apa perintahnya sama tadi pada orang yang berdiri untuk duduk, tetapi karena tidak diucapkan dengan lisan, maka ini bukan kalam di kalangan ahli nahwu. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Huwa isamma kalaman fi syara' fi dia itu yang semacam itu tadi dengan kitabah, dengan isyarah itu dinamakan kalam fi syar'i dalam syarak atau secara syariat. Ya, maka tadi perlu ditekankan ya in dan nahwiyina di kalangan ahli nahwu terkait dengan ilmu nahwu kitabah dan isyarah tidak termasuk kalam. Tetapi kalau dikaitkan dengan syariat, dengan syar'i, ya, itu dinamakan kalam. Kitabah, isyarah itu dinamakan kalam. Dalam syariat wa yusamma kalaman indal fuqaha'i dan juga dinamakan kalam di kalangan para ahli fiqih, para fuqaha. Lakin la yusamma kalaman fi istilah nahwiyina akan tetapi tidak dinamakan kalam di kalangan istilah ahli nahwu. Jadi berbeda ya. Di kalangan ahli nahwu kaitannya dengan ilmu nahwu itu tidak dinamakan dengan kalam. Kitabah maupun isyarah ini tidak termasuk kalam. Tetapi kalau dalam pandangan ahli eh, dalam pandangan fuqaha eh, dalam pandangan syariat itu semua termasuk kalam. Jadi berbeda pembahasannya atau e, bidangnya berbeda. Maka bisa jadi semacam ini juga bisa berbeda. Tapi bukan kemudian dipertentangkan, masing-masing bagiannya sendiri-sendiri. Ini yang perlu dipahami. Ya. Hmm. Lakin uh, wa illa ya. dan kalau uh, e, dan jika tidak Fa'inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa dalilnya tadi ya? Ja'al al wasiyata al maktubata kal wasiyatil mamtuqati. Maka sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadikan wasiat secara tertulis al wasiyat al maktubata wasiat secara tertulis kalau wasiyatil mantuqati itu seperti wasiat yang diucapkan wasiat secara tertulis itu sama dengan wasiat yang terucap yang diucapkan. Kala beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma hak muslimin" tidaklah hak hak seorang muslim itu ini, yabitu lailataini yabitu ini yang dia bermalam selama dua malam menginap selama dua malam lahu syai'un yuridu yusi fihi yang dia itu mempunyai sesuatu yang dia ingin wasiatkan padanya ya bitu lailata ini dia menginap dua malam illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya ya. hadis ini rawahul Bukhari Kitabul di diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di kitab Al Wasaya Babul Wasaya Bab Wasaya nomor itu sekian 2738 dua musliman dan diriwayatkan oleh Imam Muslim kita Kitabul Wasiyah kitab Wasiyah Babul minggu nomor sekian hmm. jadi yang jelas dari hadis ini menunjukkan bahwa apa yang namanya maksubah atau kitabah itu termasuk kalam secara syar'i. Akan tetapi kalau secara nahwi itu tidak termasuk kalam. Berbeda, ya, karena uh, pembahasannya juga berbeda. Kemudian yang berikutnya sebelumnya ada yang ditanyakan? Ada yang disampaikan? Malam kalau baca itu mungkin kata Kalam itu kalimat. Kalimat. Uh, bisa kalimat, bisa kata, bisa ucapan. Sesuai dengan konteksnya nanti, kalau dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi di sini kalam ya tadi ucapan yang tersusun dan seterusnya memberikan faedah. Berarti cenderungnya di sini untuk kalimat. Satu lagi ya, coba satu alinea lagi. Al murakkabu yakni alladhi yatarakkabu min kalimataini fa'aksara. Al murakkab maknanya apa? Yakni yang tersusun dari dua kata min ini tersusun dari dua kata fa'aksar atau lebih walau takdiran walaupun secara takdiran secara tidak tampak tersirat Faiza kulta jika engkau mengatakan hal hal adalah lafdun ini adalah lafaz hal ini adalah lafaz lakinnahu laisa murakkaban akan tetapi dia itu tidak murakkab kenapa karena hanya satu kata ya murakkab itu apa dua kata minimal. Farisamma kalaman indan nahwiyina maka ini tidak dinamakan dengan kalam di kalangan ahli nahwu. La ayatarat kaba min kalimataini fa'aksara. Maka harus dia itu tersusun dari dua kata atau lebih. Tahqiqan secara tampak, secara nyata, au takdiran atau secara takdiri, secara tersirat, tidak tampak. Fa masalan tahqiqan. Contoh untuk yang tahqiqan, yang tampak, yang nyata. Iza kulta, juga engkau mengatakan, Qama Zaidun, Zaid berdiri. Qama Zaidun. Hada murakkabun. Ini adalah murakkab. Tersusun dari dua kata. Min qama dari qama wa zaidun dan dari zaidun. Tahqiqan. Secara nyata, tampak jelas. Ini contoh yang tahqiqan, yang nyata, yang tampak. Wa takdiran, contoh yang takdiran, yang tidak tampak atau secara tersirat. Tidak pulta, jika engkau mengatakan, um, berdirilah. Hada lam yatarakat min kalimata ini. Ini tidak tersusun dari dua kata. Tahqiqan secara tahqiq, secara nyata. Um, berapa kata? satu kata kan walakin takdiran akan tetapi dia secara takdiri itu tersusun dari dua kata yang tampak yang nyata hanya satu kata tapi secara takdiri secara tersirat itu dua kata di anna kum karena kum itu fiha bomirun mustatirun di situ ada bomir mustatir fi kuatil barizi eh, lawan dari baris lawan dari yang tampak domir mustaf itu domir yang tidak tampak yang tersirat ya. sehingga uh, fahiyah sehingga dia itu murakkabun min kalimata ini tersusun dari dua kata jadi kum itu nanti secara makna kum anta demikian hanya saja anta di sini domirnya mustatir dia tidak tampak ini sudah masuk dalam makna atau dalam bentuk hukum itu sendiri. Jadi bomir anta ini sudah e, masuk atau sudah bisa dipahami dari bentuk kata hukum itu sendiri. Sehingga dia secara tasdiknya hanya satu kata, tapi secara takdiri, secara tersirat ada dua kata. Sehingga yang seperti ini termasuk murakkab. Hmm. Murakkab takdiran. Hmm. Kalau qama Zaidun murakkab tahqiqan kum ini murakkab takdiran. Jadi nanti ada dalam bahasa Arab sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tidak tampak. Misalnya ini di antaranya. Ada yang ditanyakan? di sini dulu. Assalamualaikum. Untuk berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang datang. Ya. alam. Kalau mungkin ada masukan kekurangan bisa disampaikan nanti.